Cepat pindah ke tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. takut itu berapa panas. Eh, Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kabut. Eh, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ah, celaka. Ulan dari bola lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulan Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Kendini sedang berjalan menuju rumah Kisabrang. Anak perempuan mendiang Kirtso itu sudah bertekad bahwa dia akan menghadapi Kisabrang malam itu. Dia tidak peduli apakah malam itu dia yang menang ataukah dia yang akan mati di ujung keris Kisabrang. Sementara Batara sedang berjalan menuju kota raja bersama dengan Akipatok. Mereka ke kota raja dalam rangka mencari Wulandari yang sudah pergi tanpa berita hampir tiga purnama. mau melapor kisah perang. Ada apa, prajurit? Gandini bersama seorang kawannya memasuki desa kita. betul dugaanku. Ah, mau apa dan kemana tujuan mereka? Ah, uh, entah lagi. Tapi tampaknya mereka berjalan menuju kemari. Eh, kenapa tidak dicegah? Hah? Mereka masuk desa ini. Sudah, Ki. Tapi tidak bisa. Tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Hah? Kamu kan punya senjata. Kawan-kawanmu yang lainnya juga punya senjata. Kenapa tidak bisa? Urusin mereka. Kalau perlu, bunuh mereka. Sudah, Ki. Lalu? Uh, sudah lima orang prajurit yang tewas di tangan mereka, Ki. Hah? Lima orang? Mereka membunuh kawan-kawanmu? Benar, Ki. Mereka membunuh kawan-kawan saya. Seperti membunuh lalat, Ki. Sekali pukul, maka pasti seorang prajurit terkapar dan tewas, Ki. Kalau begitu, cepat kepung mereka. Kalau perlu, bunuh mereka karena mereka sudah membunuh kawan-kawanmu. Tidak usah repot-repot, Kisabram. Ah, kau Gandini? Iya, aku. Tidak usah kau panggil prajurit-prajurit yang lain. Percuma. Paling-paling mereka hanya akan mengantarkan nyawa mereka kemari. Padahal aku datang kemari bukan untuk menghabisi prajurit-prajuritmu, tapi aku kemari hanya untuk menantangmu, Kisabrang. eh, <laughs> ah, sudah sebegini nekat rupanya kau Gandini. Hah? Sehingga kau berani masuk kemari tanpa membawa prajurit yang banyak. Niatku sudah aku katakan tadi padamu, Kisabrang. Bahwa aku kemari bukan untuk berperang, tapi untuk menantangmu mengadu jiwa malam ini. Sehingga aku hanya membawa seorang kawan. <laughs> Pasti kawan yang kau bawa ini seekor tikus sawah. Hah? Wah, jangan menghina aku, Kisabrang. Aku datang kemari, berarti aku berani untuk mati. <laughs> Pandai juga rupanya kau bicara, tikus sawah. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Kini mari kita buktikan Siapa yang lebih pantas untuk hidup di bumi mentilin ini? Eh, kenapa dia? Sepertinya dia akan berubah menjadi serigala. Apakah kisah berang juga merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini? Apakah kami berdua akan berubah menjadi serigala malam ini? Lalu ditonton oleh orang banyak. Ah, kenapa dia, Den? mungkin dia sedang merapalkan ilmunya. Kau siap-siaplah menghadapi segala kemungkinan, Gunda. Terutama serangan dari para prajurit yang berada di luar arena perkelahian. Uh, ya iya, Den. Ayo, Kisabrang. Mari kita bertempur. uh, jangan kau mencari mati di tanah kelahiranmu sendiri, Kandini. Kau tidak akan sanggup menghadapi krisku yang bernama Si Puntung. Aku lebih suka mati di tanah kelahiranku sendiri daripada melihatmu memerintah desa ini dengan seenakmu. Padahal kau tidak punya hak untuk memerintah desa ini. Mari, mari kita lihat Apakah kau yang mati atau aku? Kisabrah mulai perlahan-lahan berubah jadi serigala. Tangannya mulai berbulu. Pasti perjanjiannya juga sampai malam ini. Karena malam ini adalah malam bulan purnama. Nandini, mukamu mulai berbulu. Kau akan mati malam ini sebagai seekor serigala. Aku juga sudah mulai berubah. Malam ini akan bertarung dua ekor serigala jadi-jadian. Aku dan Kisabrang. Wah, wah, wah, mereka ah, berubah, mereka berubah serigala, mereka serigala. Wah, rupanya ilmu dan Gandini sama juga dengan dia, Den. Den Gandini dan Kisabrang kini sama-sama berubah muka menjadi muka serigala. Jangan banyak bicara, Gunda. Perhatikan saja lawan-lawan kita yang berada di tepi garis perkelahian ini. Ayo Kisabrang, cabutlah keris buntungmu. Hadapi aku. Aku telah mencabut keris pusaka bapakku. Uh, uh, uh, aku, aku tidak bisa mencabut kerisku ini. kenapa jadi begini? Dia tidak bisa mencabutnya karena tangannya sudah berubah menjadi tangan serigala. Kini kesempatanku untuk membunuh laki-laki seraka ini. Aduh, celaka. Kerisku jatuh ke tanah. Tanganku sudah berubah menjadi tangan serigala. Wajahku sudah berubah menjadi wajah serigala. Seluruh tubuhku juga sudah ditumbuhi bulu-bulu serigala. Sedangkan berang juga. Wah, serigala, serigala, serigala. Serigala Kisah Kisabrang sudah berubah menjadi serigala. Gandini pun begitu pula, sehingga keduanya tampak mengerikan. Karena tubuh mereka sangat besar kalau dibandingkan dengan serigala biasa. Di bawah sinar bulan purnama, keduanya sampai pada perjanjian mereka. Perjanjian menjadi serigala. Bila keduanya sampai pagi tidak mendapatkan darah segar dari seorang manusia, maka keduanya akan tetap menjadi serigala sampai purnama berikutnya. Namun kedua makhluk yang mengerikan itu tidak peduli lagi. Mereka sama-sama berdiri, mereka sama-sama menerkam, mereka sama-sama ingin membunuh lawan mereka. Hempas menghempas terjadi, terkam menerkam terjadi, gigit menggigit terjadi. Namun mereka tidak bisa mempergunakan senjata masing-masing karena kedua tangan mereka sudah tidak bisa dipergunakan untuk memegang gagang senjata sehingga berkelahi dengan cara apa saja. Perkelahian itu berlangsung lama, namun belum ada tanda-tanda salah satu akan kalah. Sementara bulan sudah mulai condong ke barat, sebentar lagi hari akan pagi. Di dalam saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba muncul sosok tubuh perempuan tua yang berdiri bertumpu pada tongkat berkepala burung gagak. Perempuan tua itu tidak lain adalah Mak Rompang. Kehadiran Mak Rompang tidak bisa dilihat oleh yang hadir di sana. Yang dapat melihat Mak Rompang hanya Gandini dan Kisabrang. Lalu tiba-tiba Mak Rompang membentak keduanya sehingga perkelahian pun terhenti. Lihat, bulan sudah hampir hilang. Sebentar lagi hari akan pagi. Sebentar lagi kalian tidak akan bisa merubah diri bila tidak mendapatkan darah segar. Sehingga kalian akan menunggu purnama berikutnya. Dan bila tiga purnama kalian tidak bisa juga mendapatkan darah yang segar, maka kalian akan menjadi serigala untuk selama-lamanya. Eh, cepatlah sebelum terlambat. Karena menunggu satu purnama akan terasa menunggu seribu tahun. Bulan memang sudah mulai condong ke barat, Sebentar lagi hari akan terang tanah. Kedua serigala jari jadian itu bergerak cepat. Tanpa ampun mereka menerkam kedua orang yang berdiri di dekat mereka. Gandini menerkam seorang prajurit Singasari, sedangkan Kisabrang menerkam Kunda. Sementara prajurit-prajurit yang lain lari berhamburan menyelamatkan diri. Lalu dalam sekejap, keduanya tewas. Sedangkan darah mereka dihisap dengan lahap oleh kedua ekor serigala jari jadian itu. Prajurit Singasari itu terkapar dengan tubuh yang pucat karena darahnya sudah habis dihisap Kandini. Begitu pula dengan Kunda. Pemuda yang setia itu tewas dengan tubuh putih bagaikan kapas. Sementara Gandini dan Kisabrang berubah perlahan-lahan kembali menjadi wujud mereka semula bersamaan dengan perubahan hari yang mulai pagi. Keduanya terlepas dari kutukan. Keduanya sama-sama berdiri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 Aki, kita berhenti dulu di sini. Kenapa harus berhenti? Tetaplah duduk di punggungku, Batara. Aku akan melintasi batas desa Mentilin ini dengan cepat. Kita harus berhenti. Eh, ada apa, Batara? Aki, lihat siapa yang sedang mencuci muka di tepi kali itu. Oh, Gandini. Gandini tampaknya sedang terluka. Iya, dia sedang terluka. Aki Patok pergilah dulu. Nanti dia terkejut melihat wujud Aki Patok. Kau mau kemana? Aku akan menolongnya. Baiklah. Aku harus cepat menolong Gandini. Tampaknya dia sedang terluka parah. Kandini? Oh, Kang Batara. Kau terluka? Iya. Ah, coba lihat. Oh, kau diserang binatang buas rupanya. Iya, aku diserang serigala. Tapi luka-lukamu tidak berbahaya. Hanya kau tampak letih sekali. Mari kita cuci luka-lukamu dengan air kali ini. Sudah. Aku sudah mencuci luka-luka ini dengan air kali. Dan kini tubuhku mulai terasa agak segar. Kenapa kau berada di batas desa Mentilin ini? Aku ingin ke rumah Kisabrang untuk menantang laki-laki itu aku membawa Gunda sebagai pengawalku. Tapi tiba-tiba puluhan serigala liar menghadang kami di batas desa ini. Kami berdua diserang kawanan serigala itu. Dan Gunda mana? Gunda tewas diserang serigala-serigala itu. Oh, anak muda itu tewas. Padahal dia adalah calon prajurit andalan desa Tegal Sari. Aku tidak dapat menolongnya karena aku sendiri harus menyelamatkan nyawaku. Kenapa kau ingin menantang Kisabrang? Bukankah aku sudah bilang pada Kang Batara bahwa aku merencanakan penyerbuan ke desa Mentilin? Tapi karena Kang Batara belum juga muncul di Tegal Sari, maka rencanaku aku ubah. Aku ingin menantang kisah Abrang berkelahi sampai mati. Gandini, kau bertindak tidak dengan perhitungan. Aku memang tidak menduga kejadian ini. Mari, aku antar kau ke Tegasari.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 sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kalian berdua melihat kejadian aku berubah jadi serigala kan? Uh, iya, iya Kilura. Kalian tahu kenapa terjadi seperti itu? Tahu, tahu Kilura. Apa? Uh, ah, Kilura adalah serigala jadi-jadian. Nah, nah, nah, nah. Itu yang salah. Sehingga berita ini sudah tersiar ke seluruh desa. Padahal bukan begitu. Aku dan perempuan itu mempunyai ilmu yang sama, yaitu ilmu anjing hutan, bukan serigala jadi-jadian. Ah, uh, maaf Kilura. Kami berdua tidak tahu, sehingga kami sudah terlanjur bercerita tentang Uh, tentang itu, Kilura iya, tentang iya, Ki. serigala jadi-jadian kepada orang-orang. Benar, ah, ah, ah, ah. Kalian tahu apa hukumannya menyebarkan berita bohong tentang diriku? Uh, tidak, Kilura. Tidak, Kilura. Hukumannya adalah mati. Hah? Ah. Ah. Ah. Ah. Dan ini untukmu. Ah. Dua orang lagi yang dimakan oleh keris si buntung ini. Den, ah, ah, Den ayo, Terima kasih, Den. Silakan duduk, Ki. Ah, terima kasih, Den. Ki Wista dari mana? Oh, uh, dari Mentilin, Den. Oh, jangan-jangan Wista mendengar berita perkelahianku dengan Sabrang. Uh, ada berita penting, Wista? Uh, tidak ada yang penting, Den. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa di Mentilin kini tersiar kabar bahwa Den Gandini adalah serigala jadi-jadian. Oh, akhirnya hal yang aku takutkan ini tersebar juga. Siapa yang bicara begitu di sana, Ki? Semua orang, Den. Mereka mengatakan Den Gandini dan Ki Sabrang adalah makhluk setengah serigala, setengah manusia. <sighs> Dan apakah Ki Wista percaya itu? Ah, entahlah, Den. Ki Wista tidak usah bingung. Bicaralah dari hati Ki Wista sendiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Den Gandini. Baiklah. Andai kata saya ini memang serigala jadi-jadian. Bagaimana sikap Ki Wista terhadap saya? Saya tidak peduli siapa Den Gandini. Saya akan tetap setia pada Aden. Karena Den Gandinilah satu-satunya pewaris pimpinan desa Mentilin. Terima kasih. Saya harap Kiwista bersihkan nama saya. Walau sebenarnya saya memang serigala jadi-jadian. Tapi katakanlah pada orang-orang Mentilin bahwa saya bukan makhluk jadi-jadian. Tapi saya mempunyai ilmu yang bisa merubah bentuk saya menjadi serigala. Iya, Dan. Semoga Den Gandini cepat kembali ke Mentilin. Sehingga saya bisa mengabdikan hidup saya kepada Den Gandini. Cepat atau lambat, saya akan kembali ke sana. Kalau kisah Bram sudah dapat saya singkirkan. Shh, ada orang. Siapa? Aku. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, hmm. Kok udah loyo begitu ya?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 Gandini dan Kiwista bersiap. Mereka mengintip dari celah-celah dinding. Mereka takut kalau-kalau pembicaraan mereka telah didengar oleh orang yang mengetuk pintu rumah itu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.